Sudah kita bahas beberapa poin, beberapa perkara yang berkaitan dengan at-taubah. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas yaitu perkara-perkara yang membuat sebuah dosa bisa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya dosa itu dosa kecil. Kemudian juga <clears throat> kita akan membahas perkara-perkara yang bisa menghapus dosa dan juga tidak kalah pentingnya adalah uqubatul ma'asi ad-dunyawiyah yaitu akibat perbuatan dosa yang akan dialami oleh seorang hamba dalam kehidupan dunia. Kita sudah membicarakan tentang wajibnya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa seorang hamba memang selalu melakukan dosa dan berbuat kesalahan kepada Allah karena memang setiap anak Adam pasti melakukan perbuatan dosa kullu bani Adam khata wa khairu al khata'in at-tawwabun setiap anak Adam memang melakukan kesalahan melakukan dosa dan yang sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertobat kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian disebutkan oleh jumhur ulama bahwa memang ada bedanya antara dosa besar dan dosa kecil sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 31 in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا Apabila kalian meninggalkan dosa-dosa besar, yaitu apa yang kami larang darinya, maka kami akan hapus kesalahan-kesalahan kalian, dan kalian kami masukkan ke dalam tempat yang mulia. Ini menunjukkan memang ada dosa besar, ada dosa kecil. Namun ikhwan fitin rahimani wa rahimakumullah, sebagai orang yang beriman tentunya, dia tidak akan melihat dosa itu kecil, namun dia akan melihat kepada siapa dia berbuat dosa. La tanzur ila sigharil khati'ah walakin unzur ila 'azamati man asait. Jangan engkau melihat kepada kecilnya kesalahan, tapi lihatlah kepada keagungan zat yang engkau berbuat maksiat kepadanya. Itulah sifat orang beriman. Dan perlu diketahui di sini ada beberapa perkara-perkara yang membuat dosa itu menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah sebab-sebab yang bisa membuat dosa kecil menjadi besar adalah an yastasghiradzam yaitu orang tersebut meremehkan dan mengecilkan dosa tersebut. Apabila dosa itu dianggap besar dalam seorang hamba, fa inna dzamba kullama ista'damahu al-'abdu sawra indallah wa kullama istasgharahu al-'abdu kabura indallah ta'ala. Apabila seorang hamba itu menganggap dosa itu besar di hadapan Allah, maka itu menjadi kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seorang hamba itu mengecilkan dosa itu, maka menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai orang yang beriman, hendaklah melihat dosanya sebagai sesuatu yang akan jatuh kepadanya. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabal." yakhafu an yaqa alaih wa inal fajir yara dhunubahu kadhubabin waqa ala amfi faqala biha kadza orang beriman melihat dosanya itu seperti dia berada di bawah gunung yang dia khawatir gunung tersebut jatuh dan runtuh kepadanya adapun orang yang suka dan selalu melakukan perbuatan dosa seperti melihat dosanya seperti lalat yang menempel di hidungnya cuma ditepis begitu saja maka hendaklah kita melihat kepada siapa kita berbuat dosa besar, berdosa itu karena kita melakukan dosa adalah kepada zat yang maha besar yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara penyebabnya yang lain adalah wa minal asbab an yafraha bisaghirah wa yatamaddaha biha. Orang berbuat dosa itu di antara sebabnya ya artinya penyebab perbuatan dosa kecil bisa menjadi besar adalah orang itu bangga dengan perbuatan dosanya dan merasa dia berbahagia dengan perbuatan dosa itu. Seperti orang mengatakan seorang pedagang ketika dia sudah bisa menipu orang lain, bisa mencurangi orang lain, dia bangga dengan dosanya itu. Maka ketika dosa itu kecil maka jadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi dosa itu besar, akan bertambah besar pula dosanya. Ketika dosa itu merupakan dosa besar, dilakukan dengan bangga, maka akan menjadi besar pula dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya adalah an ya'tiya bidzambi tsumma yadhkuruh bimahdharihi min ghairihi. Ada orang yang berbuat dosa kemudian dia ngomong-ngomong sama orang lain padahal Allah sudah mengampuni dosanya, itu pun juga bisa membuat dosanya menjadi besar. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Kullu ummati mu'afa ilal mujahirin. Wa inna minal mujaharah أن يأمل الرجل العمل بالليل ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره الله عليه ويصبح يكشف ستر الله عن ستر الله عنه رواه البخاري ومسلم Nabi SAW bersabda sebagaimana hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu setiap umatku itu dimaafkan oleh Allah kecuali orang yang menampak-nampakkan kesalahannya. Dan di antara orang yang menampakkan kesalahannya adalah seseorang melakukan kesalahan di malam hari. Kemudian di pagi hari Allah sudah menutup kesalahan itu. Lalu dia mengucapkan, wahai fulan, tadi malam aku sudah melakukan begini dan begitu. Ya. Padahal dia di malam harinya itu Allah sudah menutupnya. Kemudian di pagi hari orang tersebut membuka apa yang sudah ditutup oleh Allah dari perbuatan salah yang ia lakukan. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah, janganlah kita meremehkannya dan jangan kita ngomong-ngomong kepada siapapun ketika kita berbuat dosa dengan kebanggaan kecuali orang tersebut ingin membersihkan dirinya, ingin keluar dari perbuatan dosa ingin keluar dari kubangan-kubangan perbuatan maksiat yang dilakukan. Hatinya gelisah, hatinya sedih, hatinya sakit. Dan memang itulah orang beriman. Ketika dia melakukan dosa, dia hatinya sakit. Kemudian dia mencoba untuk mencari orang yang dipercaya. Orang yang bisa memberikan jalan keluar. Di kalangan ahli ilmu, Di kalangan orang-orang yang memiliki ilmu. Kemudian dia minta jalan keluar. Serta ngomong atau mengucapkan dan mengatakan apa yang sudah dilakukan. Insya Allah dalam hal ini tidak mengapa. Namun kalau orang tersebut bisa menutup dan dia bertobat kepada Allah, maka itu lebih baik. Dan tidak boleh baginya untuk ngomong kepada siapa orang lain. Tidak boleh dia untuk membicarakan apa yang sudah dilakukan dari perbuatan dosa itu kepada orang lain. Karena sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mengetahuinya. <clears throat> Kemudian dosa itu bisa menjadi lebih besar dari yang sebenarnya apabila an yakun al mudnib aliman yuktada bihi apabila yang melakukan dosa itu adalah orang yang punya ilmu yaitu orang yang berilmu yang seharusnya dia menjadi panutan maka itu bisa menjadi lebih besar dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena orang tersebut seharusnya menjadi panutan akan tetapi justru malah eh, melakukan perbuatan dosa dengan dengan seenaknya, maka ini pun juga akan menjadi besar di depan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana <clears throat> disebutkan dalam Al-Qur'an, "Ya nisa an-nabi, man ya'ti minkunna bi fahishatin bayinatin yudaf lahu al du'fain wa kana dzalika 'ala Allah yasira." Wahai istri-istri Nabi, barang siapa di antara kalian yang melakukan perbuatan keji yang jelas maka akan dilipat gandakan azabnya dua kali dibandingkan dengan yang lainnya. Yang demikian bagi Allah sangat mudah. Ya. Demikian juga orang yang seperti itu apabila dia melakukan kebaikan, insya Allah juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. وَمَا lillah wa rasulihi wa ta'mal salihah nu'tiha ajraha marotain a'tadna laha rizqan karima. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah dan terhadap kalian karena Allah dan Rasulnya dan mengamalkan, melakukan perbuatan yang soleh, maka kami berikan pahalanya dua kali dan kami sediakan baginya rizki yang mulia yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula apabila perbuatan dosa itu dilakukan pada waktu di mana waktu itu dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apabila orang itu berdusta di, di bulan Ramadan, maka dosanya akan berlipat. Padahal berdusta di bulan-bulan yang lain, itu pun juga termasuk perbuatan dosa. Dan itu termasuk perbuatan dosa besar. Ia kumul kadid. Ya. Hati-hati kamu dengan per perbuatan dusta. Ya. Innal kadib yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilal nar. Karena per per ucapan dusta itu adalah Eh, menghantar kepada perbuatan yang jelek dan perbuatan yang jelek menghantar kepada api neraka. Ini menunjukkan bahwa itu dosa besar. Namun kalau dilakukan di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala seperti melakukannya di bulan Ramadan, maka itu akan lebih berat dan lebih besar daripada Allah. Sebagaimana Nabi saw bersabda, "Man lam yada qaulaz zur wal 'amala bih, Walaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta atau sumpah palsu dan selalu mengerjakannya, Allah tidak butuh baginya dia meninggalkan makan dan minum. Padahal puasa merupakan uh, ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu amal bin adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajazibih bahwa setiap amal anak Adam baginya kecuali puasa. Puasa untukku dan aku akan an aku akan membalas pahala puasa itu. Namun kalau orang berpuasa kemudian selalu berdusta, selalu bersumpah palsu, barang dagangannya tidak ada yang menawar, mengatakan ditawar sekian dan sekian. Tidak memiliki suatu pekerjaan kemudian dia melakukan saya punya proyek begini begini kalau Anda bisa memberikan uang begini-begini, maka akan mendapatkan sekian-sekian. Padahal itu semuanya adalah tidak ada. Semua adalah fiktif. Itu merupakan dosa besar. Dan kalau dilakukan di bulan yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu pun juga akan bertambah berat dan bertambah besar dosanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga ketika dosa itu dilakukan di tempat yang dimuliakan. Syarful makan di tempat yang dimuliakan seperti di Mekah, di tanah haram, membunuh merupakan perbuatan dosa besar. Dan ketika dilakukan di tanah haram, maka akan berlipat dosanya. وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِهِلْحَدٍ بِذُلْمٍ نُدِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ alim. Barang siapa menghendaki di dalamnya yaitu di tanah haram melakukan perbuatan zalim, maka kami rasakan kepadanya dengan adab yang sangat pedih. Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah. Maka perhatikan kita, janganlah kita meremehkan dosa kecil. Meskipun itu kecil, tapi kita berbuat dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kita senantiasa mohon ampun. Memang manusia itu selalu zalim kepada dirinya. Sudah berupaya untuk menghindari dosa-dosa. Namun berapa kali dan berapa kali terjatuh dan terjatuh. Namun kata kata Allah subhanahu wa ta'ala, قل يا Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala لا تقنطوا من رحمة الله إن الله yaghfiru dzunuba جميعا Wahai hamba-hambaku yang selalu melampaui batas yaitu melakukan dosa-dosa, zalim, berani, berbuat aniaya kepada dirinya, maka janganlah putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Nabi mengatakan innallaha ia yadahu lail liyatuba musi'un nahar. Wa النهار yadahu bin nahar liyatuba musi'un la'il hatta تطلع asyamsu bin maghribiha. Rawahu Muslim. <clears throat> sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima tobat orang-orang yang melakukan perbuatan dosa di siang hari dan Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima tobat orang-orang yang melakukan dosa di malam hari sampai matahari terbit dari barat. Hadis sahih riwayat Muslim dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu taala an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dengan istighfar. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan, "Fa'alaika ya akhi bikasratil istighfar wa aktsir min qaul Allah اغفر لي اللهم ارحمني استغفر الله واتوب wa وما syubah dzalik wahai saudaraku wajib bagimu untuk senantiasa memperbanyak membaca istighfar dan perbanyaklah membaca Allah mufirli, ya Allah ampuni aku, Allah marhamni, Allah sayangi aku. Astaghfirullah wa tubulai. Aku mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya dan yang semisalnya. La'allaka tusadif saat ijabatin min Allah. Semoga engkau mendapatkan waktu yang memang diijabahi, diterima, dikabulkan istighfarmu oleh Allah Subhanahu wa taala, fa yaghfiru laka fiha wallahu muwaffiq. Dan Allah mengampunimu dalam waktu tersebut dan semoga Allah Allah lah yang memberi taufik kepada hambanya. Ikhwan fi din rahimani wa rahmatullah. Kemudian <clears throat> di antara juga yang bisa membuat dosa itu menjadi besar di hadapan Allah adalah tarkul khauf min Allah taala wal istihanatu bih yaitu uh, tidak takut kepada Allah ya dan menganggap remeh perbuatan dosa itu. Sebagaimana Ibnu Abil Ais mengatakan ya, bahwa al-kabiru qad yattarin biha min al-haya wal khauf wal istiqdam laha mimma yalhaqa yalhaquha bis-sadair. Bisa jadi dosa besar itu kalau dilakukan dengan rasa malu, takut, menganggap besar dan memang itu besar, maka bisa jadi dia mendapatkan apa namanya eh, dosa-dosa uh, itu aki, apa uh, mendapatkan akibat atau sanksi seperti dosa kecil. Tapi boleh jadi orang yang wafat yastarin bisaghirah min qillatil haya wa adamil mubalat wa tarkul khauf wal istihana biha ma yahaquha bil kabair. Dan boleh jadi orang yang melakukan dosa kecil karena melakukannya tidak malu-malu, tidak peduli, dan juga tidak takut serta meremehkan, dia akan mendapatkan akibat dari dosa besar. Padahal itu sebenarnya yang dilakukan dosa kecil. Oleh karena itu di sini yang menjadi uh, perkara adalah wahada amrun marja'uhu ila ma yaqumu bil qalbi wa huwa qadrun za'id ala mujarradil fi'l. Wal insan ya'rifu dhalika min nafsihi wa ghairihi. Dikatakan oleh beliau, maka perkara ini kembali tempatnya itu di hati. Apa yang ada di hati. Ya. Maka hati kita ketika berbuat dosa, kalau kita kecil, menganggap ini besar di hadapan Allah dan malu kepada Allah, maka Allah akan mengampuni kita dan akan di, ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fitin rahimani wa rahmakumullah. Sebagaimana kita pernah mendengar bagaimana kisah Ahlul Badar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna ushada badran ma yudrika la'alla Allah ittala 'ala ahli badar faqala malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum ya bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat menyaksikan perang Badar ya apa yang kau lihat dan semoga Allah Subhanahu wa taala dan dan seakan Allah Allah taala melihat kepada ahli Badar dan mengatakan berbuatlah semamu untuk kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini <clears throat> orang yang melakukan dosa kembali kepada hatinya dan kalau hatinya itu menganggap dosa itu meskipun kecil besar daripada Allah, insya Allah Allah Taala akan memberikan ampunan dan jangan hanya sekedar itu sebagaimana sudah kami sampaikan pada pemahaman ar-roja ya bahwa ar-roja tidak hanya orang menunggu ampunan Allah, tapi dia selalu berbuat dosa. Arroja adalah orang yang berupaya seperti orang yang menanam di tanah yang dia pilih, tanah yang subur. Kemudian dia airi, dia rawat tanah tersebut. Kemudian dia pilih biji-bijian yang berkualitas. Lalu dia tanam, dia rawat, dia airi. Ya, lalu dia berdoa dan menunggu hasilnya. Itu namanya ar-roja, yaitu berharap. Tapi kalau dia tidak memilih tanah yang subur, kemudian memilih biji-bijian semaunya, dilempar begitu saja, tidak dirawat, tidak diairi, kemudian dia menunggu buah, menunggu hasil panen, itu bukanlah ar-roja. Ya, tapi itu di, dikatakan al-ghabi, yaitu ketololan. Maka orang ar-roja adalah ketika dia ber, melakukan kesalahan, ketika dia melakukan dosa besar, seakan-akan dia sudah nggak ada lagi. Ya, nggak ada lagi, seakan-akan sudah nggak ada lagi waktu baginya Seakan-akan dia mau mati besok sehingga dia merasa besar dan dia kembali segera kepada Allah. Dan ketika dia melakukan dosa kecil itu pun juga tidak menganggap kecil tapi dia menganggap kepada siapa dia berbuat dosa. Dan pada saat yang sama dia segera kembali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah manusia keadaannya. Dan selalu berganti dan berganti seperti itu, maka selama dia selalu memohon kepada Allah ampunan, ketika dia melakukan kesalahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan dia selalu mengikuti perbuatan kejelekannya dengan perbuatan yang baik dan memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Sebagaimana Nabi mengatakan, "Ittaqillah haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'ata al-hasanata wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin." Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada, ikuti perbuatan jelek dan perbuatan baik karena itu bisa menghapus Ikhwan fiddin rahimani Allah. Kemudian di antara juga yang membuat dosa menjadi agung besar adalah lemahnya ya lemahnya pendorong untuk melakukan dosa itu. Seperti yang disebutkan Nabi SAW, Salasun la yukallimuhumullah yawmal qiyamah, wa la yuzakkihim, wa la yanzuru ilaihim, wa lahum azabun alim, syaikhun zanib wa malikun kazzab wa ailun mustakbir rawahu muslim ada tiga orang Allah tidak mengajak bicara kepada mereka pada hari kiamat dan Allah tidak membersihkan mereka serta tidak melihat kepada mereka dengan pandangan rahmat dan bagi mereka adab yang pedih. Jadi tiga orang ini tidak mendapatkan rahmat. Ya, tidak diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, tidak dipandang dengan rahmat dan disediakan dengan azab yang pedih. Siapa mereka? Syekhun Zalim. Seorang yang sudah tua berzina. Ya. Bagaimana orang yang sudah tua seharusnya sudah lemah syahwatnya tapi masih mau berzina. Pendorong untuk berzina itu kecil tapi dia masih mau melakukannya. Ya. Maka ini dosanya menjadi besar dan lebih besar. Ya. Dan yang kedua adalah Malikun Gazzah yaitu seorang raja yang berdusta, penguasa yang berdusta. Bagaimana dia berdusta sementara dia sudah berkuasa? Seharusnya bisa berbuat apa yang dia mau, tapi kenapa dia harus berdusta kepada kepada masyarakatnya atau kepada siapa saja? Maka itu akan mendapatkan dosa yang berlipat di hadapan Allah. Dan yang ketiga adalah ailul mustakbir, yaitu orang miskin tapi sombong apa yang perlu disombongkan sementara dia tidak ada dan tidak memiliki sesuatu yang untuk disombongkan sehingga dia menyombongkan dirinya maka orang miskin yang sombong itu akan mendapatkan dosa yang lebih besar dari, dari yang seharusnya demikian beberapa perkara yang berkaitan dengan hal-hal yang bisa membuat dosa itu lebih besar dari yang seharusnya kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah ada beberapa perkara yang bisa menghapus dosa kecil ya di antaranya adalah selalu melakukan perbuatan ya al-mudawamah al faraid wajtinabul kabair selalu melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah dan meninggalkan dosa besar maka itu akan menghapus dosa-dosa kecil yang dia miliki yang kedua yaitu itiba usaya al hasanah mengikuti dosa kecil ya dengan kebaikan maka itu juga akan menghapus kesalahan dan yang ketiga adalah al masoib ad dunyawiyah yaitu musibah-musibah yang dialami oleh seorang di dunia ini itu juga akan bisa menghapus kesalahan-kesalahan mamin musibah tintusibul tusibul muslim illa kafarallahu anhu biha hatta syaukatu yushaquha rawahu al-Bukhari wa Muslim. Tidaklah musibah yang menimpa seorang Islam, seorang Muslim, kecuali Allah akan menghapus. Bahkan juga duri yang menancap di kakinya itu bisa menghapus kesalahan-kesalahannya. Namun itu adalah dosa kecil. Ya, seperti juga ketika orang uh, melakukan kewajiban-kewajiban salawatul khamis, ya, salat Jumat, puasa Ramadan, itu bisa menghapus dosa-dosa kecil di antara keduanya selama dia tidak melakukan dosa besar as-salawatul khams wal jum'a ila jum'a wa ramadan ramadan mukaffirat lima bainahunna majatunibatil kabair Surat lima waktu, surat Jumat kepada Jumat yang lainnya, Ramadan kepada Ramadan yang lainnya, itu bisa menghapus dosa-dosa kecil di antara waktu keduanya selama dia meninggalkan dosa besar. Demikian pula adalah ketaatan kepada Allah ya di mana Allah SWT menjadikan sebagai penghapus dosa seperti wudhu ya. kemudian juga uh, banyak melangkah ke masjid menunggu sholat setelah sholat maka itu merupakan penghapus penghapus kesalahan dan juga bisa mengangkat derajat seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ala adullukum ala ma yahullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat qalu bala ya Rasulullah قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط رواه أحمد ومسلم. Maukah aku tunjukkan kepada kalian kata Nabi SAW perkara yang bisa Allah menghapus kesalahan dan juga mengangkat dengannya beberapa derajat. Para sahabat sekontan mereka menjawab, baiklah ya Rasulullah. Apa aja kata Nabi? Perbaiki wudhu wudulah dengan baik meskipun dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Ya. Dan wudhu yang baik ini dikatakan oleh Al-Imam Az-Zuhri adalah wudhu sebagaimana diajarkan Nabi dari riwayat Utsman ya. Umran Maula Utsman yaitu tiga kali tiga kali. Kemudian yang kedua memperbanyak langkah menuju ke masjid dalam rangka sholat berjamaah dan menunggu sholat setelah sholat seperti menunggu sholat sunnah, menunggu sholat wajib dari maghrib sampai isya, lebih-lebih di situ kita hadir dalam majelis taklim, majelis ilmu, maka itu dikatakan fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itu ribat, itu ribat, itu ribat. Ribat di sini maknanya adalah orang yang menjaga di perbatasan perang. Maka orang yang melakukan itu seperti orang yang melakukan di, uh, penjagaan di perbatasan perang di antara kaum muslimin dengan orang kufar di mana itu merupakan pekerjaan dan perbuatan yang sangat melelahkan, pekerjaan yang sangat berat. Maka pahala orang yang menunggu sholat ya untuk kepada sholat yang lainnya seperti pahala orang yang menjaga di perbatasan perang ketika berkecamuk antara orang Islam dan orang-orang kufar. Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah. Kemudian juga bisa menghapus kesalahan dan dosa orang eh, dosa-dosa kecil adalah istighfarnya orang beriman kepada yang lainnya. Seperti Allah berfirman, ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين bil iman ولا fi qulubina قلوبنا lil ladina amanu dan seterusnya. Kemudian juga sering kita dengar Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ini berkaitan dengan dosa-dosa kecil. Karena dosa besar itu haruslah dengan dengan bertaubat. Kalau tidak, maka itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ampunan kepada orang-orang tersebut. Kemudian berikutnya adalah hukumatul ma'asi ad-dunyawiyah yaitu akibat dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh hamba dalam kehidupan dunia ini. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Famimma yanbaghi an ya'lam anna ad-dunuba wal ma'asi tadurru wa la shakk wa anna dararaha fil qulub qadarar sumum fil abdan ala ikhtilafi darajatiha fil darar. Di antara yang harus diketahui adalah bahwa perbuatan dosa dan maksiat itu sangat merugikan, sangat membahayakan, itu tidak diragukan lagi. Dan bahayanya perbuatan dosa, perbuatan maksiat bagi hati, bagi hati ini kita ini seperti bahayanya racun bagi badan kita berdasarkan Eh, tingkat perbedaan derajat dosa yang kita lakukan. Wahal fid dunya wal akhirah syurur wa da illa sababu adzunub wal ma'asi bukankah di dunia dan akhirat kejelekan dan penyakit itu sebabnya adalah perbuatan dosa dan maksiat. Coba kita lihat kata Muqayyim, "Faman ladzi akhrajal walidain minal jannati darul ladzah, minal jannati daril ladzah wal na'im wal bahjati wal surur illa darul alami wal ahzan." ila dari alami wal ahzab wal masaib. Apa yang mengeluarkan ya kedua orang tua kita itu Adam dan Hawa dari sorga, negeri yang penuh dengan kelezatan dan kenikmatan dan kebahagiaan menuju kepada negeri tempat yang penuh dengan sakit, kesedihan dan musibah-musibah, yaitu ke alam dunia ini. Kalau bukan dosa. Wa allazi akhraja iblis min malakutis sama' siapa yang mengeluarkan iblis dari dari langit. Ya dan membuat dia mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala kalau bukan perbuatan perbuatan dosa. Iblis tidak mau patuh kepada perintah Allah. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis aba yaitu tidak mau wastakbar sombong dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Maka perbuatan dosa ini akan mengakibatkan yaitu kesedihan, mengakibatkan keburukan dan keburukan-keburukan yang akan dialami oleh hamba dalam kehidupan dunia ini disebabkan perbuatan dosanya diantaranya yang pertama adalah intika sulqalbi berbaliknya hati berbaliknya hati falamma zaghu azagha Allah qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin ketika mereka berpaling maka Allah akan memalingkan hati-hati mereka dan Allah tidak akan uriku tunjuk kepada orang-orang yang kaum yang melakukan fasikan dan orang yang selalu berbuat dosa hatinya dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia apa kata Nabi? Nabi mengatakan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma asyraba min hawa, ma usriba min hawa. Dia tidak akan mengenal kebaikan dan tidak akan mengingkari yang mungkar kecuali apa yang selalu diikuti oleh hawa nafsunya. Maka orang yang selalu melakukan dosa dalam kehidupan dunia ini tidak akan bisa membedakan yang hak dan batil. Ketika dia melakukan yang batil, dia merasa bangga tidak merasa sakit. Dan ketika melakukan kebaikan, dia merasa sedih. Ketika sudah bisa memberi sesuatu pada orang lain, sedih karena apa? Kehilangan apa yang ada pada dirinya. Kehilangan sebagian apa yang ada pada dirinya, merasa sedih. Subhanallah. Itulah orang-orang yang kikir. Itulah orang yang pelit, orang yang bakhil. Ya. Ketika dia kehilangan apa yang ada pada dirinya, karena diberikan dan terpaksa harus diberikan kepada orang lain, dia merasa sedih. Seakan-akan dia jatuh miskin, seakan-akan dia jatuh bangkrut, tidak mengenal bahwa itu kebaikan. Karena apa? Karena hatinya selalu dinodai dengan perbuatan dosa. Demikian pula ketika dia melakukan keburukan, menyakiti temannya, menyakiti saudaranya, dia malah bangga. Tidak mengalami kesedihan, ketika menyinggung ucapannya, lidahnya, menyakiti orang lain, maka dia merasa bangga. Maka sebagai orang beriman, Nabi SAW bersabda, Man sarratu hasanatuhu wa sa'atu sayyatu fahuwa mu'min. Barang siapa yang senang ketika dia melakukan kebaikan dan sedih ketika dia melakukan keburukan itu orang beriman. Ya. Namun kalau sudah banyak berbuat dosa akan dibalik hatinya la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Dia tidak akan mengenal yang baik dan tidak akan mengenal yang mungkar, tidak akan mengingkari yang mungkar. Ikhwan fiddin rahimani wa rahmatullah, Ibnu Qayyim mengatakan wa aslu hadza أن القلب يسدأ من المعصية فإذا زادت غلب عليه الصدأ الصدأ حتى يصير رانا ثم يغلب ثم يغلب حتى يصير طبعا وقفلا وختما maka usul atau asal dasar dari ini adalah hati. Ya, apabila hati berkarat karena perbuatan maksiat, ya, maka bertambah ke, apabila uh, hati berkarat karena perbuatan maksiat, ya, maka apabila bertambah karat tersebut hati akan menjadi tertutup. Dan kalau sudah tertutup, naudzubillah hati akan menjadi wasyawah wa akan menjadi tertutup pula, ya terkunci maka sudah seperti itu sulit untuk menerima kebenaran. Yang sunnah dikatakan bid'ah, yang bid'ah dikatakan sunnah, yang tauhid dikatakan syirik, yang syirik dikatakan tauhid, yang hak dikatakan batil, dikatakan aliran sesat, entah dengan dengan nama-nama label-label yang lain. Maka coba kita perhatikan apakah kita akan mengatakan sesuatu sesat sementara yang disampaikan firman Allah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan disampaikan pemahaman-pemahaman salafus soleh berkata sahabat begini, berkata tabiin begini, berkata ulama fulan begini, ulama-ulama yang mutabar, ulama-ulama yang dipercaya oleh umat dari zaman ke zaman. Maka kalau hati sudah banyak melakukan perbuatan dosa, tidak akan bisa membedakan yang hak dan yang batil. Kemudian yang kedua, dan insya Allah kita lanjutkan dua, tiga, empat, dan seterusnya, pada kesempatan berikutnya. Yang kedua adalah Husnul wahsya bainal abdi wa bain rabbi azza wa jal. Ya, bahwa orang berbuat dosa itu akan merasa kesepian ya. Karena apa? Karena dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang selalu berzikir kepada Allah yaitu melakukan kebaikan ala bizikrillah tatmainnul qulub. Orang yang berzikir kepada Allah hatinya akan selalu tenang. Ketika orang itu gelisah, ketika orang itu sedih, ya, maka ketahuilah dan bertanyalah kepada hatinya, apakah hatinya berisi dengan zikir kepada Allah? Apakah lisannya basah bibirnya dengan berzikir kepada Allah? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingat dengan zikir kepada Allah, maka hatinya akan menjadi tenang. Namun kalau gelisah, maka bertanyalah kepada dirinya. Pasti ada kekosongan untuk tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada perbuatan dosa yang dilakukannya. Oleh karena itu, senantiasa mohon ampun dan beristighfar kepada Allah Rabbul Alamin. Demikian, insyaAllah pada pertemuan-pertemuan berikutnya akan kita bicarakan lagi berapa perkara yang banyak yang merupakan akibat dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba insyaallah taala. Selanjutnya saya berikan waktu kepada Al Umar oleh tafadhol. Nah, Ustaz. Jazakumullahu khairan atas materi yang antum sampaikan di sore hari ini dan selanjutnya kita akan buka sisi soal jawab akan tetapi sebelumnya kita akan jeda terlebih dahulu Ustaz. Iya. Um, baik para pendengar semuanya, alhamdulillah sudah kita ikuti kajian dan pemaparan yang disampaikan oleh Al Ustaz Mahfud Umri Asy Hafidhullah taala dari pembahasan tazkiyatun nufus di sore hari ini dan selanjutnya kami akan membuka sisi soal jawab untuk Anda semua baik Anda yang bertanya melalui pihak telepon di 021 823 6543 ataupun melalui via SMS kami akan bacakan dan kami mohon sekali pertanyaan-pertanyaan Anda adalah seputar pertanyaan sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Ustadz pada sore hari ini. Akan tetapi sebelumnya kami akan jeda terlebih dahulu. Nurun minal Qur'an. Qala Allah Ta'ala. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. للذاكرين والذاكرات Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pendengar semuanya Kita akan lanjutkan kajian di sore hari ini dan kita akan memasuki sesi soal jawab bersama guru kita Ustaz Mahfud Umri LC Hafidullah Ta'ala dari pembahasan beliau di sore hari ini dan untuk yang pertama Ustaz kami akan angkat dari pesan singkat Ustaz Iya um. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Ustaz eh, bagaimanakah eh, tanda-tanda dari tobat kita diterima oleh Allah jika kita melakukan satu kesalahan dan sudah minta, ma minta maaf pada orang yang dizolimi, tapi kemudian e, menyesal, kemudian diulangi lagi, lalu apakah tanda-tanda dari tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon dijelaskan Ustaz. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala memberitakan kita agar bertobat dengan taubatan nasuha. Ya ayuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sebenarnya. Ya. Ya, di mana tobat yang sebenarnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala seperti sudah kami jelaskan ya syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya, yang pertama harus ikhlas. Yang kedua harus menyesal. Yang ketiga jangan kembali. Yang keempat eh, harus meninggalkan perbuatan itu dan yang kelima apabila berkaitan dengan hak anak Adam harus kembalikan maka kalau sudah melakukan itu insya Allah kita harus husnudzan kepada Allah yang bawa tobat kita diterima dan kita senantiasa ya bertambah baik setelah kita melakukan kesalahan dan kita bertobat pada Allah. Dan ketika kita mengulangi lagi yang namanya manusia, maka kita bertobat lagi. Namun dalam hati, oleh karena itu dikatakan apa? dikatakan syaratnya adalah yang pertama ikhlas ya kemudian yang kedua adalah uh, an-nadam yaitu menyesal dan yang ketiga al-iqla' anitambi meninggalkan perbuatan dosa itu kemudian yang keempat adalah an ya'zima an la ya'uda ilaiha abadan yaitu tidak memiliki keinginan ya yang kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa itu. Nah, kalau hatinya masih ingin kembali, maka tidak dikatakan sebagai tobatan nasuha. Ya. Dia memang meninggalkan tapi hatinya ingin kembali. Ya. Dan sudah hak Adam sudah kembalikan berupa harta, berupa darah, berupa harga diri. Ya. Namun kalau sudah dipenuhi semuanya ini, kemudian terjatuh lagi dan lakukan yang perkara-perkara yang tadi, sehingga begitulah kehidupan kita setiap harinya dan senantiasa kita memohon kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Namun kalau dia itu hatinya masih ingin berbuat lagi, maka ini bukan taubat namanya. Masih belum terpenuhi syarat-syarat yang harus dilakukan oleh orang tersebut. Demikian. Nah, Ustaz. Lalu bagaimana tanda-tanda taubat kita diterima oleh Allah apabila kita melakukan satu kesalahan dan sudah minta maaf pada orang yang kita dolimi, tapi orang tersebut tidak memaafkan, Ustaz? Bagaimana tanda-tandanya? Oh, kalau memang orang tersebut tidak mau memaafkan dan kita sudah minta maaf dan itu sudah kita lakukan, maka kita sudah beratus timah, sudah lepas dari tanggungan dan ya kalau tanda-tandanya misalkan orang itu ada tanda putih di jidatnya itu memang tidak disebutkan ya yang pasti ketika orang itu sudah bertobat dia lebih baik keadaannya dari sebelumnya itu bisa kita lihat bahwa orang itu lebih baik keadaannya ya ibadahnya kemudian dia tidak melakukan dosa, jelas ketika perkara lima itu bisa dilakukan, maka insya Allah dia akan diampuni. Di sini memang para ulama berbeda pendapat, sebagaimana disebut oleh Muhammad bin Salih Taimin, apakah orang itu misalkan dia punya dosa, misalkan mengambil hak orang lain, terus dosa lagi yang satu minum minuman homer, yang satu mungkin dia holwat dengan lain jenis, dia berduaan dengan orang yang bukan mahramnya, dan berapa dosa. Kemudian dia minta ampun, ya, satu dari perbuatan dosa yang dilakukan. Apakah diampuni oleh Allah ketika dia bertobat benar-benar bertobat? Maka di sini ulama berbeda pendapat. Dia yang pertama pendapat mengatakan tidak akan diampuni kecuali dia bertobat dari semua dosanya. Tapi yang kedua mengatakan dan ini dirojehkan oleh Syekh Muhammad bin Salih Utsaimin bahwa kalau misalkan dia punya dosa lima dosa yang dia bertobat ada satu maka yang satu ini akan diampuni meskipun dia yang lima itu yang empat ini masih belum ya namun kalau kita tahu apakah kita akan mendiamkan diri kita kepada yang empat dosa ya kemudian hanya bertobat dari satu dosa maka bisa jadi orang begitu sehingga dia satu persatu berguguran ya dari perbuatan dosanya minta setelah bertobat dari dosa pertama kemudian yang kedua yang ketiga dan seterusnya dan ini yang dirosikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih dalam syarah Riyadhus Shalihin demikian Nah, Ustaz. Baik, Ustaz kita akan angkat pertanyaan berikutnya dari penelpon kita, Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam Assalamualaikum, ya. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan, Pak. Uh, anak-anak mau tanya, Ustaz. Itu iya. ada Anda pernah dengar itu jadi kalau orang yang bukan eh, muslim itu kalau dia berbuat kebaikan, apa benar Ustaz dia dibalas di dunia gitu, Ustaz? Iya, cukup. Pak uh, Sofian. Satu lagi saat itu jadi kalau misalkan uh, kita udah ngasih tahu mungkin istri kita gitu ya untuk uh, berbuat yang benar dari segi pakaian dari segala macam itu apa sudah lepas dari tanggung jawab atau harus kita uh, ini Ustaz? itu aja iya cukup Pak Sofian ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan Ustadz ya bagi orang di luar Islam maka apa yang dilakukan tidak akan pernah ada gunanya dunia maupun akhirat ya sebagaimana Allah SWT berfirman lain ashrokta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau menyekutukan Allah, maka gugurlah semua amal perbuatanmu dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Demikian juga Allah berfirman, "Wa laisatit taubatu lil ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhum ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an." Wa yamutuna wa hum kuffar. Ulaika a'tadna lahum azaban alima dan ya, bukanlah tobat bagi orang yang melakukan kesalahan hingga dia datang kepadanya kematian yaitu e, eh, napas sudah di kerongkongan lalu mengatakan aku mau bertobat dan juga tidak pula bagi orang-orang yang mati dalam keadaan kufar maka tidak ada balasan di akhirat termasuk juga di dunia bahkan Syekh Muhammad bin Sulaiman lagi saya sebutkan beliau menyampaikan ya bahwa e, setiap karena apa namanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dan isinya ini adalah untuk orang-orang Islam, untuk orang-orang beriman. Maka orang tidak beriman, semakin dia menggunakan fasilitas sarana yang diciptakan Allah SWT, semakin bertambah dosanya. Demikian Allah alam. Nah, Ustaz. Lalu bagaimana dengan pertanyaan yang kedua tadi Ustaz, tentang tanggung jawab suami ya? Oh iya. Ba baiklah bagi seorang suami tentunya tidak berhenti. Ya harus ya harus melakukan upaya-upaya untuk memberikan nasihat kepada istrinya ya bahkan bisa masuk kepada nusus, ya dan bahkan tidak hanya sekedar nasihat ya akan tapi e, harus berikan nasihat tidak mau kemudian di apa namanya dipisah tempat tidur ya kemudian bahkan dipukul pukulan tidak menyakiti ya kalau berih pukulan bukan kepada muka ya bahkan bisa tempat tidur bahkan kalau tidak tidak mau ya benar-benar mengingkari dan menolak setelah kita berupaya berdoa dan kita sudah sudah memberikan waktu ya toleransi waktu tertentu maka bisa jadi ya melepaskan istrinya yang seperti itu karena apa nantinya akan uh, menjadi tanggung jawab kita dari Allah kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun ar setiap kamu pemimpin dan masing-masing kalian akan dimintai tanggung jawab oleh Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketahui tiga hadis yang sering kita dengarkan salatun la yadkhuluna al-jannah wa la Allah ilaihim yawm al-qiyamah al-aq waliday wal mar'atu al-mutarajjilatu al-mutashabbatu bir-rijal wa dayyus. Tiga orang yang Allah tidak akan ah, tiga orang tidak akan masuk surga ya, dan tidak akan dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmat yang pertama adalah anak durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua wanita yang menyerupai laki-laki. Yang ketiga ada yus Siapa ad-dayyus? la yughru ala ahlihi. Seorang kepala rumah tangga yang tidak memiliki kecemburuan, kepedulian ya kepada keluarganya, kepada istrinya tidak pakai jilbab dibiarkan saja. Dinasihati sekali dua kali kemudian dibiarkan saja. Harus harus sampai mau mau atau tidak bersama saya. Nah ini karena ini perkara besar ya, perkara yang besar wajib hukumnya. Tidak boleh menolaknya. Maka ini uh, haruslah bersabar sampai bisa ya dan selalu mengambil upaya untuk bisa menutup auratnya, mengerjakan sholat dan hal yang lainnya. Demikian Allah. Nah, Ustaz. Baik, berikutnya kami akan angkat kembali pertanyaan yang kedua dari penelpon kita Ustaz dengan Abu Abrar di Lampung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan pertanyaannya Pak. Uh, terima kasih Pak. Saya mau tanya Pak Ustaz. Yeah. Iya. Uh, mohon bisa disampaikan uh, bagaimana kiat-kiat kita di dalam membentengi uh, untuk tidak uh, melakukan dosa. Karena uh, terkadang memang kita sudah berusaha untuk apa namanya beristiqomah istiqomah ya. Uh, tetapi godaan uh, setan ya tentunya itu yang tanpa kita sadari akhirnya Eh, kita berbuat kesalahan atau terulang yeah. lagi walaupun kita sudah uh, apa namanya sudah tobat misalnya sudah berusaha sudah menyesali seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ustaz. Iya yeah, cukup Pak. Iya paham ya. Iya. Iya, oh, iya jadi ya. uh, kiat-kiatnya seperti yeah. apa? Iya. Lalu yeah, cukup. Apa di dalam yeah. Iya. uh, berkomitmen tersebut kita uh, perlu melakukan sholat tobat atau bernazar untuk tidak melakukan iya. um, melakukannya lagi. Gitu. Iya, terima kasih ya, Abu iya, Abrar. Iya. Ya, itu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya. Uh, bagaimana kita bisa istiqomah ya agar kita uh, tetap di atas tobat kita dan tidak terus-menerus untuk melakukan maksiat ya bisa dibaca buku yang ditulis oleh Al Ustaz Al Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawad yang judulnya Taubat Kewajiban Seumur Hidup di mana beliau sebutkan di situ beberapa poin di antaranya mengingat ayat-ayat Allah Azza wa Jal yang, yang menakutkan dan mengerikan tentang siksa yang pedih bagi orang berbuat dosa dan maksiat. Ya. Kemudian baca sejarah-sejarah Nabi, ya. para Nabi. Ya. Kemudian juga ingat bahwa setiap dosa dan maksiat memiliki akibat buruk dunia maupun akhirat yang kita sedang bahas akibat buruk dunia. Biasanya orang ini kalau urusan dunia ya langsung. Kenapa orang mau sedekah? Karena selalu diiming-imingi balasan dunia. Ya, padahal sebenarnya iming-iming akhirat itulah yang paling penting. Ketika orang mau berpikir karena ujung-ujung dunia. Maka sekarang bagaimana kalau perbuatan dosa di sebaliknya harusnya ketika perbuatan dosa itu disebutkan akibat yang harus dialami oleh seorang di dunia, maka hendaklah juga lebih takut. Ya, Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian ingat ayat Al-Quran, hadis yang menjelaskan tentang siksa akibat perbuatan dosa. Dan membaca istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apakah dengan surat taubat? Surat taubat juga diantaranya. Ya. Surat taubat ya hadisnya eh, ulama berbeda pendapat tapi Al-Bani ya mensahihkan hadis tersebut sehingga kita bisa melakukan ya salat yaitu salat Taubat sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yutrim dhanban tsumma yaqumu fayatatahhar Thumma yusalli thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu Thumma qara hadhihi al-ayah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim." Ya, tidaklah seorang ketika dia berbuat dosa lalu dia berdiri berwudu lalu sholat dua rakaat minta ampun kepada Allah Allah akan mengampuninya kemudian Nabi membacakan ayat orang-orang yang berbuat dosa atau berbuat aniaya kepada dirinya, ingat kepada Allah dan mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Demikian, Allah. Nah, Ustaz. Baik, kita akan kembali angkat pertanyaan yang ketiga, Ustaz, dari penelpon kita di Cijantung dengan Ibu Selastri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Hmm. Hmm. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi uh, Saya mau menanyakan eh, gimana caranya bertaubat jika itu berhubungan dengan manusia cuman uh, orangnya itu udah pindah gitu apa cukup istighfar atau harus mencari orangnya begitu iya cukup ibu iya ya, terima kasih ibu iya. assalamualaikum Ya, silakan Ustaz. Bagaimana sudah pernah saya sampaikan dan berkali-kali yaitu kalau berkaitan dengan hak anak Adam maka dikembalikan, kalau berkaitan dengan harta dikembalikan hartanya, kalau berkaitan dengan harga diri minta maaf ya. Karena tiga perkara harus perhatikan kulul muslim al muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim atas orang Islam lainnya haram darah, harta dan harga diri. Kalau berkaitan dengan ketiga ini kita harus kembalikan ya. Maka kalau orang yang sudah pindah bagaimana caranya? Ya kalau memang kita sudah berusaha untuk mencari yang nggak dapat, kalau berkaitan dengan harta, maka hartanya di infakkan dan sedekahkan dan pahalanya ditujukan pada yang pemiliknya. Yang kedua, kalau misalnya berkaitan dengan harga, di, harga dirinya, maka kita minta ampun kepada Allah, kemudian bicarakan kebaikan-kebaikan orang tersebut ketika kita berada di tengah-tengah orang-orang yang pernah mengenal dia. Maka itulah insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi apa namanya tobat dari perbuatan dosa yang dilakukan pada orang lain. Sebagaimana ini keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Demikian Allah. Nah, Ustaz. Baik, kita akan angkat berikutnya Ustaz pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, apakah benar dosa yang orang yang berzina itu jatuh sebanyak tujuh turunan? Di mana anak pernah melakukan hal itu sebelum anak menikah dengan suami dan anak punya dua orang putri Lalu apakah akan menimpa juga kepada keturunan kami? Mohon dijelaskan Ustaz. Terima kasih. Orang yang bertobat, maka tobat akan menutupi segalanya. Dan tobat yang berkaitan dengan hudud, ya, dengan had, yaitu dengan dengan sanksi yang harus diterima, maka sanksi yang di alami oleh orang di dunia itu akan bisa menghapus dosa-dosa itu seperti orang yang berzina. Maka yang harus dilakukan orang yang berzina adalah dirajam. Kalau dia itu pernah menikah, dirajam sampai mati. Dan ketahui yang melakukan adalah harus pemerintah penguasa. Dan kalau penguasa tidak menjalankannya, maka tidak boleh yang lain untuk menjalankannya. Maka seperti kasusnya yaitu uh, di zaman sahabat ya, yaitu Al-Ghamidiyah ya, di mana um, mengaku melakukan dosa tersebut ya maka itu bisa menghapus ya perbuatan dosa itu ketika dia orang tersebut misalkan mencuri dipotong tangannya itu bisa menghapus dosanya ketika dia berzina kemudian di apa namanya dirajam ya bagi orang yang pernah menikah itu menghapus kesalahannya namun para ulama mengatakan lebih baik dia ketika nggak ada orang yang tahu ya lebih baik dia diam ya sehingga pernah juga ditanyakan kepada seorang syekh dan ini juga sesuai dengan dalil ya bahwa lebih baik mana melaporkan ya dirinya seperti kasus Maiz dan al ya ketika mengakui zina kepada Nabi bahkan Nabi ketika Eh, perempuan dari komedia dia mengatakan berzina, Nabi berpaling. Nabi berpaling, barangkali kamu begini, barangkali begini. Maka ini isyarah bahwa lebih baik diam. ya Dan tutup antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala mohon ampun. Dan apakah ada dosa keturunan? Maka dalam hal ini, sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidu tujahat jagalah Allah maka Allah akan menjagamu ya dan di sini Allah menjaga sebagaimana keterangan ulama Ibnu Rajab dalam Jami Ulumul Hikam ketika kita menjaga hak-hak Allah, menjaga perintah Allah, Allah akan menjaga kita dan juga keturunan kita. Dan apabila kita tidak begitu, maka juga Allah tidak akan menjaga kita dan keturunan, ya. Namun di sini kalau keturunannya dia umur balik dan juga dia sudah memahami dan Allah memberikan hidayah, dia akan terputus dengan apa yang ada. Namun ingat bahwa memang al jaza min jinsil amal, balasan itu tergantung perbuatan yang kita lakukan dan eh, perbuatan yang kita lakukan bisa akan menimpa nantinya kepada anak dan seterusnya. Oleh karena itu, wahai laki-laki yang menzinai wanita, hati-hati kalian punya anak perempuan. Wahai laki-laki yang kurang ajar menzinai perempuan, kalian punya adik perempuan, kalian punya kakak perempuan, kamu ibumu adalah perempuan, apakah engkau mau? Apakah kalian mau? Ibumu, kakak perempuanmu, adik perempuanmu, anak perempuanmu dilakukan seperti itu. Dan wahai kepada wanita untuk muslimah, janganlah kalian membuka auratnya dan janganlah kalian mempertontonkan auratnya sehingga membuat laki-laki yang kurang ajar, mereka bertambah kurang ajar dan terjadilah apa terjadi penyesalan di akhirnya demikianlah Umar. Nah, Ustaz. Selanjutnya kita akan angkat Ustaz pertanyaan dari penelpon kita yang keempat dengan Pak Odi di Jakarta Pusat. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, silakan Pak Odi pertanyaannya. Uh, saya menanyakan bagaimana cara bertobat ketika kita menzolimi seorang kafir yaitu dengan mengambil hartanya tapi orang kafir itu udah pindah entah kemana itu aja Ustaz. Ya, terima kasih Pak Udi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya. Dan memang tidak boleh kita mendolimi orang lain. Bahkan seandainya orang itu mendolimi orang kafir pun ketika dia berdoa akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi mengatakan, Salasun la turabdu da'watuhum. Al-imamul adil. Wasaim hatta yuftir. Wadakwatul mazlum. Tiga orang nggak terima, nggak ditolak doanya. Pemimpin yang adil, orang berpuasa sampai dia berbuka dan doanya orang yang dizalimi, hatta itu orang kafir, juga akan diterima oleh Allah doanya. Maka bagaimana caranya? Ayat Allah alam di sini uh, seandainya disedekahkan juga nggak akan bermanfaat baginya, ya. Kalau seandainya itu apa namanya diberikan tidak ada orangnya, maka ya berikan ya, hadiahkan kepada kepada orang ya. dan lepas itu tapi yang pasti nggak ada manfaatnya bagi orang tersebut tapi kalau sudah kedapatan orang itu maka kita harus juga mengeluarkan lagi untuk diberikan kepadanya seandainya kita ketemu kepadanya. Nah. Nah, Ustaz. Baik, selanjutnya kita angkat kembali Ustaz dari pesan singkat yang sudah masuk dari Umu Sifa di Pondok Pinang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, bagaimana cara tobat atas korupsi yang dulu pernah dilakukan? Bagaimana dengan harta yang sekarang dimiliki yang berasal dari hasil korupsi? Jazakallahu khairan. Silakan Ustaz. Yeah. Iya, korupsi itu termasuk al-khianah, yaitu pengkhianatan, maka harus dikembalikan, ya kembalikan kepada kepada negara. Ya, harus dikembalikan kepada kepada negara, ya. Dan apa namanya? Kalau uh, masih dia bertobat tapi masih bergelut dengan harta yang dia dapat dari hasil korupsi, ya, hasil yang haram, ya kemudian dia bertobat sementara dia berpakaian dengan pakaian yang hasilnya haram. Ya. Dan dia ketika bertobat makan dengan hasil yang haram. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah taala Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Ya. Ada orang berdoa dengan tangannya mengenang mengenangadah ke langit, ya rab ya rab wa mat'amu haram, wa malbasu wa haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya haram. Wa aina yustajabu lahu? Sementara makanan makannya haram, minumannya haram, makannya haram. Bagaimana doanya yang mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka harus kembalikan itu tobatnya demikian. Ahmar. Iya, nah, Ustaz. Baik, kita angkat set? pertanyaan dari ya. penelpon kita, Ustaz. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan, Umu. Uh, gini, Ustaz, saya sedikit masalah dalam rumah tangga saya. Uh, suami jauh dari saya uh, tanpa seizin saya dia menikah dan itu saya juga nggak tahu gimana dia nikah juga saya nggak tahu tapi yang saya tahu dia katanya udah menikah resmi di acara UA dan itu sangat menyakit saya saya minta cerai tapi dia nggak mau sama sekali menceraikan saya uh, bagaimana saya harus melakukan semua ini ya yeah. saya tenang gitu loh yeah, cukup umum ya. Iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz ya mudah-mudahan nanti kalau bertanya tentang pribadi bisa mengatasnamakan ada misalkan ada begini begini gitu ya. Hmm. Uh, baiklah dalam hal ini uh, memang dalam Islam tidak ada yaitu bagi seorang <laughs> laki suami untuk menikah lagi itu izin kepada istrinya. Memang tidak dijelaskan dalam tidak dalam agama, tidak ada aturan begitu. Namun demi kemaslahatan <coughs> tentunya dibicarakan ya itu lebih baik karena memang e, eh, demi kemaslahatan. Namun seandainya tidak dibicarakan berarti tetap seandainya dia memang benar-benar menikah dengan sah ya sebagaimana rukun nikah dipenuhi itu sah dan tidak boleh seorang istri meminta cerai ya hanya persoalan itu. Namun minta cerai boleh ketika apa? Ketika sudah menikah lagi, kemudian hak-haknya tidak dipenuhi baik hak lahir maupun hak batin ya karena seorang istri itu boleh minta cerai ketika tidak dipenuhi nafkahnya ya nafkah lahir di sini karena seorang wanita lebih tahan dari nafkah batin daripada nafkah lahir sebagaimana para ulama fikih mengatakan seperti itu sehingga kalau ada seorang suami melalaikan haknya tidak memberikan nafkah maka boleh sang istri itu menggugat cerai namun kalau hanya karena nikah lagi maka di sini tidak boleh seorang istri untuk menggugat cerai kepada sang suami. Semoga Allah memberikan kesabaran kepada ibu. Dan kalau ibu bisa sabar dan menerima, insya Allah pahala sangat besar bagi ibu yang menanya tadi. ya. Dan bagaimana supaya tidak gelisah, ia kembalikan semua perkara kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kasih tahu kepada suaminya harus harus adil ya karena kalau tidak adil Allah akan uh, ancamannya akan berat bagi baginya di hadapan Allah Allah Nah Ustaz. Baik kita akan kembali angkat Ustaz pertanyaan berikutnya ya. dari penelpon kita di Kalideres dengan Pak Wahyudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya silakan Pak. Ini mau menanyakan apakah uang ang itu haram dan kalau misalnya memang itu haram terus kita kan sudah memakannya uh, tobatnya itu semacam apa? Seperti apa gitu? Cara bertobatnya seperti apa gitu Ustaz? Iya, cukup Pak Yudin. Cukup Pak, iya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Angpau itu apa, Omar? Angpau, Angpau itu uh, semacam pemberian dari orang Cina yang dimana mereka punya perayaan saat yang kayak gongsi oh, faca iya, gitu, iya, yang iya, diberikan iya, iya. kepada iya. siapa saja dari mereka kepada orang-orang yang mereka berikan saat. Apakah itu halal atau tidak saat? Silakan saat. Oh iya iya. Uh, adapun makanan-makanan yang diperuntukkan ya untuk berhala sesajen maka itu haram hukumnya dimakan ya wa ma biha ala nusubi kata Allah apa yang disembelih untuk an-nusub sesuatu yang diagungkan ya kecuali makanan-makanan orang-orang ahlu kitab maka itu boleh sementara uh, angpau tadi dari orang Cina, agamanya bukan Alkitab, kitab, yang, di, yang dimana Alkitab kitab Nasoro dan Yahudi, Yahudi dan Nasoro. Sebagaimana Allah berfirman, wa tu'amul ladina utul kitab hilul lakum wa tu'amukum hilul lahum. Makanan orang Alkitab kitab itu halal bagi kalian dan makanan kalian halal bagi mereka. Dan Abdullah bin Abbas mengatakan tu'am di sini adalah sembelihan. Kalau sembelihannya orang Nasoro dan Yahudi dan Nasoro saja halal, apalagi rotinya atau yang lainnya, maka halal pula bagi kita. Namun Nah, sembelian orang lain, ya, maka itu tidak halal bagi kita. Sembelian orang orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, ya, itu sudah halal untuk kita makan, ya. Dan termasuk juga makanan-makanan ya yang memang dipakai persembahan. Nah, maka itu tidak halal, hindarkan dari itu. Bagaimana kalau sudah terlanjur dan tidak tahu, ya kita bertobat kepada Allah dan semoga Allah ketidaktahuan kita menjadi mudah-mudahan diampuni oleh Allah karena Nabi mengatakan Innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaihi. Allah mengampuni umatku karena salah tidak sengaja yaitu tidak tahu, lupa dan juga karena terpaksa. Demikian Allah alam. Nah, Ustaz, tapi kalau seandainya ampau itu adalah berupa uang Ustaz, karena memang ampau itu amplop yang berisi uang Ustaz yang dibagikan oleh mereka. Itu apakah sama ya. dengan tadi Ustaz? Ya itu kan juga dipersembahkan, dipakai acara ritual, maka jangan. Hmm. ya hmm. maka jangan karena itu memang dipakai ritual ya. demikian. Nah, baik. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi eh, penjelas buat kaum muslimin lainnya karena di antara mereka tidak paham tentang masalah hukum ini, Ustaz. Dan selanjutnya kita akan angkat Ustaz, dari pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, apakah dianjurkan kita melakukan salat sunnah taubat setiap hari Ustaz? Syukran, Zakallah khair. Silakan Ustaz. Oh, tidak. Ya, jadi kita melakukannya ketika memang kita melakukan dosa ya maka kita habis itu kita berwudu kemudian kita sholat dua rakaat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala maka tidak dilakukan ya setiap hari tapi ketika dia merasa dia berbuat dosa ya kemudian dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taubat ini untuk dosa besar ya karena untuk dosa kecil bisa dengan kebaikan yang lainnya. Tapi untuk dosa besar haruslah bertaubat dan diantaranya dengan sholat atau ubah Demikian Allah. Nah, Ustaz. Baik, kita akan kembali angkat Ustaz dari penelpon kita di Hitam Belang dengan Abu Iyad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan. silakan. Anu mau tanya Ustaz. Iya. Ada kan warung, itu anu masih jual rokok gitu. Itu bagaimana <laughs> iya. keuntungan dari Rafa itu Ustaz. Iya, cukup Bapak? Iya, iya. cukup. Iya, ya, terima kasih. Waalaikumsalam wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan menambahkan kesemangatan pada Bapak untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan menghindari apa yang Allah haramkan. Maka katalah Bapak yang bertanya, semoga Allah memberikan limpahan rezeki kepada Bapak dari jualan yang lain. Namun saya nasihatkan dan saya sarankan jangan menjual rokok karena rokok itu hukumnya haram. Kenapa? Karena dalam agama Nabi bersabda la doror wa la diror. Ya, dalam agama Islam itu hukumnya haram sesuatu yang membahayakan. Sekarang pertanyaannya, rokok itu bahaya atau tidak? Kalau ngomong tidak, bohong. Karena rokoknya sendiri ngomong merokok itu ber, berbahaya. Nah, oleh karena itu Allah berfirman, eh, wala tulqu bi aydikum ila tarukah janganlah kalian melemparkan diri kalian kepada kebinasaan dengan tangan-tangan kalian Allah berfirman wala taqtulu anfusakum jangan kalian membunuh diri kalian nah kalau sudah tahu begitu kita masih menyediakan artinya kita itu bekerja sama ya wala awalu, 'alal ismi wal jangan kerja sama dalam masalah yaitu dosa dan permusuhan. Oleh karena itu Bapak yang saya hormati bertanya mudah Allah mudah memberikan kemudahan rezeki yang lain masih banyak. Jangan khawatir. Ada juga seorang yang berta yang sudah keluar dari pabrik rokok, ya, bekerja dari pabrik rokok dan dia sudah keluar. Semoga Allah memberikan perlindungan padanya dan memudahkan urusannya serta memberikan kemudahan dalam urusan rezekinya. Insya Allah, intan surullah yansurkum, mulsabit agamakum. Apabila kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan akan mengukuhkan kedudukan kalian. Namun ketika pertama mungkin berat, insya Allah berikutnya akan diberikan kemudahan. Demikian. Nah, Ustaz. Baik, Ustaz, kita akan kembali angkat pertanyaan berikutnya dari penelpon kita di Bekasi dengan HD Anafi. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Terputus Ustaz, ya. kita akan angkat dari pesan singkat saja Ustaz. Baik, baik ya. Nah, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz dari dari Ummu Salman di Jakarta. Ustadz, bila kita menyesali perbuatan dosa, adakah penjelasan ulama bahwa harus benci, sedih, uh, sakit jika ingat dosa itu? Jazakumullah khairan. Silakan Ustaz. Iya, harus sedih ketika kita berbuat dosa. Bagaimana hadis yang saya sampaikan tadi, man sarrathu hasanatuhu wa sa'atu sayi'atuhu fa mu'min. Barang siapa yang senang membuat dia senang perbuatan baik yang dilakukannya dan membuat dia sedih perbuatan jelek yang dilakukannya, perbuatan dosa yang dilakukannya itulah ya tandanya iman bersemi dalam hatinya. Namun kesedihan ini tentunya tidak berlangsung terus yang kemudian akan menghalangi dirinya untuk melakukan kebaikan-kebaikan, tidak ya. Orang yang takut kepada singa lari dari singa dan orang yang takut kepada Allah lari kepada menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang takut kepada Allah kemudian dia tidak lari kepada Allah, itu takutnya bohong. Ya Allah, kalau orang takut kepada singa, dia lari dari singa. Kalau orang takut kepada Allah, dia lari menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Nah, Ustaz. Baik Ustaz, kita akan kembali angkat dari penelpon kita dan dari penelpon yang sama dari Ade Hanafi di Bekasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, silakan pertanyaannya. Ini mau mau nanya Ustaz soal azan. Katanya kalau kampung itu kalau enggak membandingin azan katanya dosa semuanya. Terus eh, misalnya azannya dohor dohor doang, tapi asar enggak gitu. Apakah tetap dosa azannya duhur doang? Iya cukup Terus, iya. ya. Iya cukup dah. Iya cukup Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Uh, kalau memang di situ sudah ada masjid, masjid tempat itu ya Masjidul Hai masjid untuk daerah setempat ya masjid jami sudah azan ya yang lain insya Allah nggak ada masalah ya dan kalau memang tidak ada adan sama sekali berarti kan tidak dikumandangkan surat berjamaah sementara sholat berjamaah hukumnya wajib ya sholat dan adzan pun juga menunjukkan masuknya waktu maka ini ya kalau memang tidak ada meskipun ada azan kalau nggak ada yang sholat juga sama saja ya kalau nggak ada azan tapi nggak ada yang mau sholat, ya sama saja. Azan saja kemudian yang sholat yang azan, yang jadi imam yang azan, yang jadi makmum nggak ada, cuma yang, yang komat juga yang yang azan, jadi imam yang azan, yang di belakang imam juga nggak ada, juga berdosa yang lainnya. Ya, jadi azan dan sholat berjamaah demikian Allah. Nah, Ustaz, baik kita akan kembali angkat Ustaz pertanyaan dari penelpon kita Ustaz dari Umu Siti di Jakarta. Assalamualaikum. Ustaz. Uh, Mau tanya Ustaz, uh, gini uh, ada orang ini saat waktu kecil itu kan orang tuanya warung ya Ustaz ya. Terus ya. Uh, uh, cuman saya lupa Ustaz udah balik ke pebelum ya Ustaz ya. Cuman ya. Uh, waktu itu kan ada yang beli gitu terus ada yang mengutang ya Ustaz ya. Cuman anak itu hmm, apa nggak suka orang itu karena kalau beli di tempat lain ngutang di warungnya gitu Ustaz Nah itu anak kecil itu kadang <clears throat> kalau dia ngutang karena saking keselnya Ustadz ya. Jadi kalau dia ngutang itu kadang tuh nyatutnya uh, ditambahin gitu Ustadz. Karena kesel gitu sama orang itu. Gimana Ustadz? Iya, iya. Iya. Gitu, Cukup umum. Eh, eh. Iya. iya. Iya, iya, Kasih ya. Iya, sama-sama gitu. Waalaikumsalam. Iya. <laughs> ya, karena keselnya orang utang seribu ke catur seribu lima ratus kali <laughs> gitu Kang Umar ya. Iya, nah. ya tentunya itu tidak boleh. Tapi kalau dia masih kecil belum balik ya tentunya tidak kena dosanya ya. Dan yang kena dosa kalau sudah akil balik ya. Kalau belum akil balik maka belum kena dosa. Insya Allah demikian Umar. Nah, Baik kita akan angkat dari pesan singkat Ustaz dari uh, Abu Naura di Bogor. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fikum. Ustaz, kenapa hati ini selalu berbisik-bisik tentang maksiat? Terkadang anak takut berbuat dosa. Bagaimanakah nasihat dari antum Ustaz tentang masalah ini? Silakan Iya. Uh, itulah yang juga tidak dikuasai oleh para sahabatnya. Maka ketika ada ayat wa intu betu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ya, apa saja yang kau sembunyikan dalam hatimu dan engkau yang yang kau nampakkan, maka Allah akan menghitungnya. Ya. Maka para sahabat kita turun ayat itu merasa nggak mampu bagaimana dengan yang dalam hati ini. Ya. Maka eh, apa kemudian eh, akan diturun ayat berikutnya Rabbana la tuhamilna ma la taqata bih ya Allah jangan engkau uh, apa namanya bebankan kepada kami kami yang tidak mampu termasuk dalam bisikan hati tidak mampu orang untuk menghindari itu ya karena itu memang dalam hati yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi bersabda inna quluba bani adam fi isbi'i min asabi'ir rahman ya, yasrifu haitsu yasha rawahu muslim bahwa hati anak Adam itu berada di antara jari jemarinya Allah kapan Allah menghendaki aku Allah akan memalingkannya kapan Allah menghendaki. Oleh karena itu bagaimana? Ya segera istighfar. Dan kalau dia ingin membuat lakukan kejelekan, ya, namun tidak dilakukannya, maka dapat pahala yang sempurna sebagaimana juga dalam hadis disebutkan ma wa in hamma bisayyatin ya falam kata bahwa Allah indahu hasana kamila wa in hamma biha fa amilaha katabaha Allah sayi'atan wahida muttafaqun alaih an Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma apabila seorang itu ingin ya berbisik hatinya melakukan keburukan namun gak dilakukan maka dicatat sebagai kebaikan yang sempurna. Kalau tidak melakukannya itu, penyebabnya adalah dia masih memiliki kemampuan untuk melakukan tapi nggak melakukan. Tapi kalau dia tidak penyebabnya karena tidak memiliki kemampuan, ya, maka dia tetap mendapatkan dosa. Ya. Namun kalau dia punya keinginan untuk melakukan dosa, ya, namun tidak dilakukannya, eh, kemudian dilakukannya, itu dosanya dicatat satu dosa oleh Allah SWT. Demikian. Nah, Ustaz. Baik, Ustaz kita akan kembali angkat dari penelpon kita di Jakarta dengan hamba Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan, Umu. Ya, kalau misalnya <clears throat> eh, kalau eh, kita mau mandi, mandi biasa, apa harus wudhu lagi untuk sholat? Kalau mandi, dan misalnya kita mandi keramas, bukan mandi junub atau yeah. biasa, mm, -hmm. hmm yeah, paham. harus hmm. wudhu lagi untuk sholat. Yeah, gitu. Cukup itu, Mu? Ya, yeah. Iya. terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Kalau mandi? Kalau seandainya mandi biasa Ustaz, apakah ya. harus berwudu kembali atau tidak? Misalnya dengan mandi seperti umumnya, keramas dan sebagainya. Nah. Silakan Ustaz. Oh iya. Iya, sebagaimana juga disebut oleh para ulama fikih dalam kitab bisa dilihat dalam uh, Al-Wajiz ya. Fikih Sunnah wal Kitabil Aziz. Maka dianjurkan ya untuk wudhu kalau memang kita mandi keramas, misalkan mandi sunnah ya uh, untuk sholat id atau mandi dari Jumat atau yang keramas maka dianjurkan di, disunahkan untuk kita berwudhu demikian Allah bukan wajib Nah, ya. Ustaz. Nah. Demikian pula kalau misalkan mandi junub bukan wajib, tapi sunnah hukumnya. Seandainya langsung mandi, langsung nyemplung ke kali juga boleh, tidak ada masalah. Tapi tidak mendapatkan fadilah, ya bagaimana keutamaan cara sifat uh, Nabi, sifat mandi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, baik, saya kita akan angkat berikutnya penelpon kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa nih Umu? Dengan Ibu Sri di Ciledug, ya, Ustadz. Ya, ya silakan Umu, pertanyaannya. Ustadz, saya ibu dengan dua anak laki-laki. Saya memiliki adik laki-laki yang Masya Allah. Uh, narkoba, rokok, alkohol, pernah berzina Ustadz Nauzubillah. Dan uh, saat ini adik laki-laki tersebut merongrong saya, kebetulan saya bekerja uh, untuk membiayai hidupnya dan dia bermalas-malas uh, belum mau bekerja. Yang menyedihkan saya orang tua saya itu justru menyuruh saya untuk menyantuni sebagai kakak yang pertama. Yang pertanyaan pertama, eh, saya tidak bisa banyak sekali berbicara karena selalu diserang oleh tiga orang. Saya hanya bisa diam. Yang kedua, uh, santunan yang saya berikan itu uh, uh, harus sesu, izin suami kan Ustaz. Iya. Ya. Jazakillah, zakal zakallah khairan. Oh iya, iya, iya. Ya, silakan Ustaz. Uh, <coughs> itu bukan tanggungan ibu, ya. Bukan tanggungan ibu dan memang ketika seorang istri mengeluarkan hartanya meskipun dia hartanya sendiri, itu ulama ada mengatakan ya ini ada mengatakan juga seizin suami ya e, ada juga tidak karena itu memang sendiri namun bukan tanggung jawab ibu untuk memberikan nafkah kepada adik tadi ya bukan tanggung jawab ibu dan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun ya janganlah Abu Ahmad ya janganlah engkau berkawan kecuali dengan orang beriman ya dan artinya di sini itu sahib berkawan dekat ya dengan orang beriman tapi kalau untuk masalah muamalah berbisnis berhubungan tidak ada masalah ya dengan orang luar beriman dan janganlah makan makananmu kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun masalahnya kalau memang ibu ketika memberikan kepadanya ya yaitu apa namanya uh, uang atau yang lain kalau memang itu nanti bisa menjadi obat keluar dari masalah itu maka tentunya itu lebih itu baik dan itu bisa menjadi sedekah bagi ibu ya dan sedekah yang diberikan kepada kerabat seperti adik tadi merupakan sedekah wasilah ya dua pahala dapat pahala sedekah dan mendapat pahala silah yaitu silaturrahim ya. Namun kalau misalkan diberi kemudian dia tambah jadi, tentunya jangan ya. Kita kita kasih pelajaran ya. Namun kalau memang dengan cara begitu ya dengan kelemah lembutan seorang kakak kepada adiknya dengan kasih sayang kemudian dia bisa berpikir dan bisa lepas dari perbuatan buruk itu dan itu bisa masya Allah itu merupakan keutamaan yang sangat besar pahala yang sangat besar bagi ibu ya namun kalau memang dengan disantuni kemudian malah tambah jadi, ya mendingan jangan dikasih demikian. Nah, Ustaz. Baik Ustaz, kita akan angkat pertanyaan terakhir Ustaz dari ya, pesan terakhir, ya. Iya. dari pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Saya sangat benci terhadap ipar laki-laki saya Ustaz karena dia telah uh, mengaku kepada istrinya yang merupakan kakak saya di mana dia sering berzina dan setiap dia mengaku dia menyesal lalu dia melakukannya kembali Apakah yang harus saya lakukan terhadap uh, ipar saya tersebut Ustaz, agar mau bertobat? Karena sepertinya dia belum menyesal telah berbuat dosa. Lalu apakah boleh saya menyarankan kepada kakak saya untuk menceraikan atau meminta cerai uh, kepada ya. suaminya Ustaz? Silakan Ustaz. Iya, ya kalau memang dia seperti itu mendingan jangan bersamanya karena itu dosa besar dan dia kalau memang nggak mau bertobat ya mendingan ya dan dia lebih baik minta tuntutan cerai itu dibolehkan karena itu sudah perbuatan dosa dosa besar dan itu besar ya yang seharusnya itu dihukum dihukum rajam seandainya pemerintah menjalankan seperti itu ya maka boleh ya namun uh, misalkan dia mau bertobat dan mau kembali yaitu itu lebih baik namun kalau tidak mau ya tidak ada masalah kalau seandainya minta tidak cerai demikian Allah. Nah, Ustaz. Dan mungkin untuk penutup di sore hari ini dari kajian ya. sore kita, Ustaz, silakan Ustaz. Baiklah, Semoga kita menjadi orang yang selalu memperhatikan dosa-dosa ini dan jangan sampai kita meremehkannya dan kita jangan putus asa dan kita memang manusia yang lemah selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Umar, mudah bermanfaat bagi saya, bagi keluarga dan bagi kita semua sehingga kita menjadi orang-orang yang bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Demikian wallahu a'lam bisawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.